Ya, Baharudin Yusuf Habibi. Saya teringat cerita ayah saya. Ya, eh, ayah saya bercerita tentang Pak B.J. Habibi di detik-detik terakhir ke, eh, kehidupan ayahnya. Ketika Pak Soeharto berkunjung ke rumah ayah Pak B.J. Habibi, ayahanda Pak B.J. Habibi ini bilang, Pak Presiden, aku tidak punya harta untuk bersedekah berwakaf demi negeri ini Negeri ini butuh orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Butuh dorongan dari siapapun untuk membangunnya. Tapi aku tidak bisa berkontribusi lebih dari apa yang saya mampu, apalagi dari segi harta. Tapi aku punya Habibi nih, dia aset buat bangsa kita. Aku wakafkan dia untuk bangsa ini. Nah itu yang disampaikan oleh ayahnya Pak B.C. Habibie. Pak Presiden Soeharto mengatakan, ya ini sudah lebih dari cukup dia akan saya posisikan di tempat yang benar sehingga dia mampu berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Betul kan? Amanah itu dijalankan. Nah, maka memang benar Pak BJ Habibie ini luar biasa secara sains dan teknologi. Beliau paling cerdas ya. Ada satu ada satu trouble dalam pesawat ketika ketinggian tertentu pesawat itu retak dia. Dia tidak bisa aman. Karena tektur apa tekanan tertentu itu membuat saya pesawat belah, ya, retak, sehingga harus turun dan menyelamatkan diri. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Pak B.J. Habibie di seluruh dunia. Maka beliau dijuluki Mr. Crack, Mr. Retak. Karena cuma dia yang bisa menyelesaikan bagaimana keretakan pesawat di titik yang tertentu, sekian ribu kaki. Tapi dia ternyata awalnya beliau bukan orang yang tercerdas di dunia ketika beliau kuliah di Jerman ya nah beliau ini ketika datang ke sana <laughs> itu sebagai terbaik dari Asia di TB-nya aja kuliahnya loncat-loncat ringkas cerita saat awal kuliah itu beliau tidak ranking satu ranking tiga dan yang ranking satu ranking dua orang Yahudi laki perempuan laki perempuan Nah, penasaran kok mereka kenapa nggak bisa aku kalahkan? Aku ini terbaik di Asia. Dan aku lihat ujian aku, aku biasa tapi kok mereka lebih baik ya kenapa gitu? Penasaran Pak BJ Habibie, nanya sama mereka. Ya, kalian lebih baik daripada aku selama setiap ujian. Kenapa sih? Apa sih rahasia kalian? Mau dong kalian berbagi untuk saya? Oh, no, no, no. No Rudi. Namanya Rudi, panggilnya Rudi kalau di sana. This is our secret. We will never tell our secret to anybody. Does even you? No. Ya. Gitu berani bahasa Inggris teteh? Enggak ya, Ustaz balaga. <laughs> Maka kemudian apa yang terjadi? Lama kelamaan karena terus bertanya, akhirnya jujur. Orang dua orang Yahudi ini penasaran. Kita penasaran deh. Kalau kita kasih tahu rahasia kita kira-kira apa pengaruhnya? Ya, yuk kita coba aja. Nah, akhirnya keduanya sepakat memberitahukan Pak B.J. Habibie apa rahasia mereka sehingga mereka menjadi ranking satu ranking dua di Jerman. Rudi, come here. Ada apa? Ya kak dia lah orang ngomong ngobrol. Ah, akhirnya cerita dia. Rahasia kami kenapa kami selalu menjadi yang terbaik. Walaupun ini rahasia kami, tapi kami ingin tahu. Rahasia kami adalah kami bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir kami bangun. Lalu kami mandi, kami segarkan diri kami. Kami bersihkan diri kami. Kami berpakaian pakaian yang bersih. Di saat itulah kami membaca Quran. Hah? Kalian membaca Quran? Ya, jujur? Betul kalian membaca Quran? Yes. We read Quran. Your holy book, kitab suci kamu. Emang kalian bisa baca Quran? Oh bisa, mau dengerin? Sini. Mau surat apa? Mau surat apa? Emang kalian hafal? Oh hafal. Surat apa katanya bu? Al-Qiyamah, sok baca surat Al-Qiyamah. Ini pesan dari URB. <laughs> La uqsimu qiyamah wa la bin nafsil Dibacain itu Pak B.J. Habibie Olohok. Oh apa Olohok bahasa Jermannya Bu? <laughs> Hah? Kalian lancar baca Quran, malu beliau. Orang Yahudi pinter baca Quran Bu. Kenapa kalian baca Quran? Karena kami yakin ketika kami membaca Quran, ini akan menstimulus saraf saraf kami. Sehingga karaf kami ada dalam keadaan rileks ketika mendengarkan Quran. Ibu-ibu, ketika kita mendengarkan Quran, apalagi membacanya, akan terjadi sistem metabolisme tubuh yang dahsyat. Hal itu terjadi optimalisasi sistem imun dalam tubuh kita dan optimalisasi kerja syaraf otak. Inilah kenapa Allah mengatakan wa idza al qur'anu fastami'u lahu ansitu alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini rahmatnya. Rahmat Baikuni. <laughs> Allahu Akbar. This is our secret ya Rudi. Inilah rahasia kami. Just it, only it. Cuma ini. Oh, thank you very much. See you later. <laughs> Bola pergi lah Pak jah Baby. Nangis beliau di kamarnya. Ya Allah, aku kayak ditampar sama mereka. Harusnya aku yang paham dan mengamalkan itu bukan mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi perubahan yang signifikan pada kehidupan pola hidup Pak B.J. Habibie sejak saat itu. Besoknya beliau tidak pernah lepas sepertiga malam terakhir. Beliau bangun, beliau mandi, beliau tahajud, beliau berzikir. Nangis saat itu bertobat pada Allah dan membaca Quran. Itu beliau lakukan setiap hari, setiap malam. Dan apa yang terjadi? Ujian berikutnya beliau ranking satu. Terbukti kan? Tanpa diyakini mereka bisa hebat. Hai hanya dibaca saja mereka bisa hebat, apalagi diyakini. Nah, itulah fungsinya iman kepada Quran. Ibu-ibu yakin dengan Quran kita bisa berjaya? Yakin kita bisa menguasai dunia dengan Quran ini? Yakin? Ah, saya tagih keyakinannya ya. <laughs> Loh, kan bukan hanya ngaji, Bu. Di luar kita harus mengamalkan apa yang kita kaji kan? Lalu buat apa kita ngaji kalau hanya sedar konsep Bapak Ibu sekalian? keburu maktan Nah, ini harus kita amalkan.